Yang ketiga 13 larangan menolak orang yang meminta dengan membawa nama Allah namun juga orang yang meminta dengan membawa nama Allah juga dilarang. Kita telah membahasnya panjang lebar dan insya Allah pada malam hari ini kita masuk bab yang baru lagi masih tentang tauhid yaitu bab yang nomor ke-14 babun Nahi an mahabbati ahli al-ahwa wa mukhalafatihim. Bab larangan mencintai ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Orang yang lebih mendahulukan hawa nafsunya dan juga larangan bergaul dengan mereka. Jadi mencintai ahlul ahwa. Orang yang mendahulukan hawa nafsunya. Itu biasanya identik dengan sebutan ahlul bid'ah yang melakukan fitnah-fitnah yang menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka lebih suka dengan hawa nafsunya daripada Al-Quran dan Sunnah dua pusaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.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 Silakan nanti dibaca terjemahannya. Inti daripada ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Yang muhkamat. Yang jelas dan pasti penafsirannya. Ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang samar-samar. Bisa diartikan begini, bisa diartikan begitu, samar-samar. Orang yang ilmunya mendalam, maka semua yang samar-samar itu dibawa kepada yang jelas. Sehingga tidak ada kebingungan bagi mereka. Yang jadi masalah itu adalah orang yang memang ingin nyimpang, ingin nyeleweng. Orang yang tujuannya memang ingin nyimpang, ingin nyeleweng, itu memegang ayat yang mutasyabihat samar-samar dipegang rapat oleh dia, ditakwilkan, diselewengkan. Karena memang dia inginnya itu nyeleweng. Itulah namanya ahlul ahwa. Mereka mendahulukan hawa nafsunya, menyelewengkan. Dan ini banyak ya, banyak. Semua ahli bid'ah itu ahlul ahwa, menyelewengkan ayat-ayat Allah, menyelewengkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk mereka yang menyebarkan aliran pluralisme. Semua agama sama, itu bawa dalilnya dari Quran. Dari Quran. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن في الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ya. Jadi orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sofiin Yang penting iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada yang penting mereka beramal saleh, mereka mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ketakutan atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Berarti ayat ini artinya semua agama itu sama, masuk surga semuanya. Yang penting iman kepada Allah, percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari akhir, yang penting berbuat baik, masuk surga. Wadid lemeng kan? Padahal ayat ini harus dibawa kepada ayat yang jelas yang menyatakan Yahudi itu kafir, Nasrani itu kafir, semuanya harus mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi yang asli sekalipun ajarannya Nabi Musa, Nasrani sekalipun ajarannya Nabi Isa. Setelah datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal makna ayat itu bukan berarti pluralisme, semua agama sama. Makna ayat itu orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, maksudnya Yahudi zamannya Nabi Musa dulu yang asli. Orang-orang Nasrani zamannya Nabi Isa yang asli. Orang-orang Sofiin, Sofiin, yaitu orang-orang yang belum sampai kepada mereka ajarannya para nabi. Yang mereka termasuk di ahlul fatrah, belum sampai kepada mereka ajarannya nabi. Nah, mereka itu yang penting iman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari akhir, berbuat baik, masuk surga. Jadi bukan berarti semua agama sama. Tapi kalau orang itu memang inginnya nyeleweng, nah ini kesempatan. Sehingga ada satu orang nulis buku, seorang doktor nulis buku, judulnya adalah pluralisme menurut Al-Qur'an. Wah, ini bahaya. Pluralisme menurut Al-Qur'an. Subhanallah. Ini namanya ahlul ahwa, mendahulukan nafsunya ahlul bid'ah. Bahaya sekali. Ketika Rasulullah Muhammad SAW membaca ayat ini, beliau bersabda, "Fa idza ra'aitum الذين يتبعون ما ma منه فأولئك الذين alladzina الله فاحذروهم. apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat yang samar-samar maka mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah waspadalah terhadap mereka hati-hatilah terhadap mereka menyelewengkan ya Quran dan Sunnah itu gampang diselewengkan. Karena itu kita perlu mengikuti pemahaman salafus saleh ridwanullahi taala limajma'in supaya enggak menyeleweng. Nanti dibacakan dalil-dalilnya, pentingnya berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bahayanya menyelewengkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan pentingnya berpegang kepada pemahaman salafus saleh. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali Hafidhahullah Ta'ala Membawakan pula sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan Melalui jalan sahabat Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala Anhumah Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Qadariyatu majusuhadil ummah Qadariyah. Qadariyah itu mengatakan takdir itu tidak ada. Takdir itu tidak ada. Tidak percaya kepada takdir. Mereka menikbahkan kepada diri mereka sendiri yang berbuat dia, tidak ada campur tangan Allah. Orang yang berpemahaman qadariyah ini takdir itu enggak ada, enggak percaya takdir, ini adalah orang majusi dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh beliau disamakan dengan orang majusi Penyembah api Kenapa disamakan dengan orang majusi? Karena orang Qadariyah itu mengatakan kebaikan datangnya dari Allah Keburukan datangnya dari kita sendiri Seakan-akan ada dua Tuhan Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan Sama dengan orang majusi Meyakini ada Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan Dewa ini, dewa itu, dewa macam-macam. Dewa memperbaiki, dewa merusak. Nanti kalau dewanya tukaran gimana? Ya, itu bodoh, orang bodoh. Punya Tuhan banyak itu bodoh. Kalau Tuhannya berkelahi bagaimana? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridu fala ta'uduhum." Kalau mereka sakit, jangan dijenguk. Wa in matu fala Kalau mereka mati, jangan menyaksikan jenazahnya. Jangan melayat, jangan ngubur, jangan takziah. Jadi maksudnya di sini dilarang mencintai ahlul ahwa, dilarang bergaul dengan ahlul ahwa yang mendahulukan nafsunya, yang nyimpang dari ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu menyimpang dari ajaran salafus saleh ridwanullahi taala majma'in. Kenapa dilarang? Karena kalau kita kumpul dengan ahlul ahwa, Orang yang nyeleweng, kumpul mereka, bergaul mereka. Nanti kita akan ketularan mereka. Betul apa tidak? Betul, pasti ketularan. Karena penyakit itu menular. Penyakit menular. Apalagi para ulama mengatakan al kulubu da'ifah wasyubahu khaffafah. Hati kita ini lemah. Sementara syubhat-syubhat yang datang menyambat seperti petir. Kita ini gampang terpengaruh dengar gini, oh iya ya, dengar gitu, oh iya ya, akhirnya mengikut gini, mengikut gitu, usah sesat. Di sinilah pentingnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an wa sunnah. Demikian pula di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-An'am ayat nomor 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi." Apabila kamu melihat orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat kami, menyelewengkan ayat-ayat kami, menafsirkan bukan pada tempatnya, maka berpalinglah dari mereka. Jangan kumpul mereka, jangan bergaul dengan mereka sehingga mereka berhenti daripada menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini banyak. <clears throat> Kalau kita bicara ahlul ahwa, maka banyak sekali ahlul ahwa. Mulai dari zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang sangat banyak. Di antara fitnah yang pertama kali muncul pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah fitnah khawarij. fitnah yang pertama kali muncul khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin, yang sikapnya keras kepada kaum muslimin, yang dipelopori oleh Dul Khuwaisirah, nenek moyang orang-orang Khawarij. Dul Khuwaisirah muncul bid'ah ini. Kemudian muncul bid'ah Rafidhah, Rafidhah, Syiah Rafidhah yang mencaci-maki para sahabat, menghujat para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul pula bid'ah Qadariyah yang mengingkari takdir. Takdir itu tidak ada yang dipelopori oleh oleh oleh Ja'ad bin Dirham. Kemudian juga bid'ahnya bid'ahnya Jahmiyah. Bid'ah Jahmiyah terus muncul bid'ah ini berkembang. Sampai sekarang pun tambah banyak lagi, banyak lagi. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hadhihi al ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 pecahan. Semuanya masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. 72 mampir neraka dulu. Yang satu masuk surga. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mampir ke neraka dulu? Karena mereka menyimpang dari ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang selamat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam satu riwayat beliau mengatakan al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan man kana ala mithli ma ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang selamat itu adalah orang-orang yang seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Yang dalam beragama mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Terus bid'ah ini muncul. 73 kelompok, semuanya ada sampai sekarang. Ada macam-macam. Cuman mungkin namanya aja dirubah, hakikatnya sama, menyeleweng. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Memegang keduanya termasuk prinsip dasar Islam yang paling agung. Termasuk adalah tiang penyangga agama yang paling besar. Kalau kita meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah Kita akan tersesat dari jalan yang lurus Dan kita akan terjerumus masuk dalam kebinasaan. Binasa. Sebaliknya orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia selamat, dia beruntung, dia sukses, dia aman dari kebinasaan dan dia aman daripada tersesat di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pentingnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Di antaranya firmannya di dalam surat Ali Imran ayat nomor 102 Ayatnya sering dibaca Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Hai orang-orang yang beriman ini kalau ada ayat begini ya, kayak orang-orang yang beriman. Kata para sahabat, "Fa'asghi asghi sam'ak." Kamu pasang telingamu. Karena kalau ada kata-kata hai orang-orang beriman, berarti di sana ada perintah yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya atau di sana itu ada larangan yang kita diperintahkan meninggalkannya. Fa'arhi ar'i sam'ak. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam, pasrah kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jamiah Dan berpeganglah kamu dengan tali Allah. Berpeganglah kamu semuanya dengan tali Allah. Apa tali Allah itu? Apa tali Allah itu? Tali Allah adalah habluhu Al-Qur'an was sunnah tali Allah adalah Al-Quran dan Sunnah dan hadis tali Allah. Berpegang dengan tali Allah wala jangan bercerai-cerai. Karena kalau kita meninggalkan tali Allah, pasti kita akan bercerai-cerai. Kemudian juga di dalam surat Al-An'am ayat nomor 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus jalanku yang lurus Al-Qur'an dan As-Sunnah maka ikuti jalan yang lurus itu wala tattabi'us subul jangan kamu ikuti jalan-jalan kesesatan jalan-jalan yang banyak apa itu as-subul? Di antara para ulama menafsirkan as-subul ay al-bid'u wasyubuhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Jangan diikuti. Karena kalau kita mengikuti jalan-jalan kesesatan, kita akan bercerai-berai daripada jalan yang lurus. Rasulullah Muhammad SAW menafsirkan ayat ini dengan membuat garis Alis lurus satu beliau mengatakan hada sabilullahi mustaqima. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis di samping kanan kiri banyak. Lalu beliau mengatakan hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan kesesatan. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada pada jalan-jalan itu Melainkan di sana selalu ada setan yang mengajak orang untuk pergi ke jalan itu. Jalan sesat banyak. Tiap-tiap jalan sesat ada setannya ngajak orang untuk tersesat. Banyak jalan sesat. Orang kalau diajak benar dan diajak sesat lebih gampang mana? Lebih gampang mana? Sesat karena ada setannya dihiasi oleh setan yang buruk jadi baik dihiasi oleh setan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 69. "Wa may yuti'illaha war-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Taat kepada Allah, mengikuti Al-Quran. Taat kepada Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, mengikuti As-Sunnah. Maka mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang oleh Allah telah diberikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, sedikit, syuhada dan salihin. Itu adalah sebaik-baik teman. Masya Allah. Kalau kita mengikuti Quran dan Sunnah, kumpul siapa? Kumpul para nabi, kumpul siddiqin, kumpul syuhada, kumpul salihin. Dan ayat model kini dalam Al-Qur'an amat sangat banyak. Demikian pula di dalam salah satu sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kemudian juga ada beberapa lafaz yang lain Hadis ini terkenal yang disebut dengan wasiatu muwajjih, wasiat perpisahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan melalui jalan sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mau'izatan zarafat minha al-'uyun wa wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami mauidhah, nasihat. Memberikan petua-petua yang sangat menyentuh hati. Sehingga air mata berlinang, sehingga hati menjadi takut karena nasihat Rasulullah sallallahu yang sangat mendalam itu, sangat mengena itu. Fakulna lalu kami para sahabat mengatakan ya Rasulullah inna hadhihi la mau'izatu muwatti famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah sesungguhnya ini adalah nasihat perpisahan apa wasiat Anda untuk kami ini satu lafaz ini ya ada juga lafaz yang lainnya maknanya sama jadi kata para sahabat ya Rasulullah seakan-akan Anda akan meninggalkan kami apa wasiat Anda ya Rasulullah sebelum Anda meninggalkan kami. Tentu beliau akan memberikan wasiat yang terbaik. Wasiat yang terbaik kepada umatnya. Kalau bapak kita mau mati, wasiat kepada anak, wasiat yang terbaik. Kalau ibu kita mau mati, wasiat kepada anak, wasiat terbaik. Bagaimana pula Rasulullah Muhammad SAW akan meninggalkan umatnya. Tentu wasiat beliau adalah wasiat yang terbaik. Beliau mengatakan, "Qad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazighu 'anha fa'ti illa halik." Aku telah meninggalkan kamu di atas jalan yang terang benderang. Malamnya seperti siangnya. Tidak ada orang yang menyeleweng daripada jalan itu sepeninggalku, melainkan dia binasa. Artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia itu meninggalkan kita di atas jalan yang terang benderang. Semuanya ada dalilnya. Quran, Sunnah, dua pusaka beliau, semuanya ada dalil. Masuk kamar mandi pun ada dalilnya. Keluar dari kamar mandi ada dalilnya. Perempuan head pun ada dalilnya, lengkap. Islam sudah lengkap. Kalau kita nyeleweng dari jalan itu, kita akan binasa. Sehingga beliau mengatakan malamnya seperti siangnya, sama-sama terang benderang, tidak ada gelap. Kemudian beliau mengatakan, "Mayya'is minkum fasayara tina katsira." Siapa yang hidup di antara kamu nanti sepeninggalmu, meninggalku akan melihat perbedaan yang banyak. Betul. Setelah Rasulullah Muhammad telah meninggal dunia, banyak beda. Baru meninggal, tak mulai ribut, terus ribut terus, terus ribut. Lalu beliau memberikan solusinya, "Fa'alaikum bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Kalau kamu lihat perbedaan yang banyak itu, hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku yang telah yang telah kamu kenal dan juga kepada sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, para khalifah yang lurus yang mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafa Rasidun. Kamu pegang sunnahku, kamu pegang sunnahnya Khulafa Rasidun. Abu 'alaiha bin nawajid, kamu gigit sunnah itu dengan gerahammu, gigit dengan geraham. Gigitan yang paling kuat adalah gigitan dengan geraham. Sabda beliau ini ada maknanya Maknanya itu sepeninggal beliau berpegang dengan sunnah itu berat. Ditarik-tarik kita sana sini. Karena itu supaya kita nggak lepas dari sunnah, gigit dengan gerahmu. gigit yang kuat. Supaya tidak lepas walaupun ditarik sana sini. Kemudian beliau mengatakan wa bitta'ah wa 'abdan abadiyan. dan supaya kamu taat kepada pemimpinmu walaupun seorang budak yang hitam legam dari Ethiopia. Fa'innamal mu'minu kal jamalil anis karena orang beriman itu seperti onta yang jinak dan kot dibawa kemana saja onta itu nurut ini satu lafaz dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh kepada Al-Qur'an was sunnah yang dipahami dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para khulafa ar-rasyidun. Ini penting sekali masyarakat muslimin, penting sekali. Jangan nyimpang, jangan nyeleweng. Walaupun ada salahnya, kita mengatakan, loh ini kan baik, itu kan baik. Ini kan baik, itu kan baik. Tidak ada satupun yang menyalahi ajaran salafus soleh yang baik. Mungkin baik menurut nafsu kita. Makanya dikatakan ahlul ahwa. Tapi dampaknya buruk. Mungkin besok buruk, tahun depan buruk. Berikutnya lagi buruk. Subhanallah. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha dan perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, semua yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu tin finnar semua yang sesat itu tempatnya di mana? Di neraka. Semua bid'ah sesat. Semua yang sesat di neraka. Tidak ada bid'ah yang baik itu. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum mengatakan yaitu sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah semua bid'ah itu adalah sesat Walaupun manusia menganggapnya itu adalah baik. Itu Abdullah bin Umar, ya, sahabat itu. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul Etikot Ahli Sunnah wal Jamaah. Mari saya akan bacakan riwayat-riwayat dari para sahabat dari salafus Soleh. tentang pentingnya berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan supaya kita tidak menyimpang dari sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'adz bin Jabal, Mu'ad bin Jabal. Nanti akan diceritakan tentang beliau hari Sabtu kajian tentang akhbarus salaf, berita-berita tentang salaf. Waktu saya nanti bagaimana sahabat Mu'adz? Siapa sahabat Mu'adz ini? Sahabat Mu'adz bin Jabal ini luar biasa. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau nanti hari kiamat di depannya para ulama. Nanti kita bicara panjang lebar ya tentang sahabat Mu'ad. Beliau mengatakan bagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Wabbah dan juga oleh Ibnu Fattah. Ya ayuhan nas, alaikum bil ilmi qabla an yurfa. Hai manusia, carilah ilmu sebelum ilmu itu diangkat, dicabut kembali. Ala wa inna raf'ahu ana ala wa inna raf'ahu dhahabu ahlihi. Ketahuilah bahwa dicabutnya ilmu adalah meninggalnya orang-orang berilmu. Ulama mati berarti ilmunya juga hilang dicabut. Wa iyyakum wal bid'a wat tabaddu'a wat tanattu'a. Hati-hatilah kamu daripada bid'ah. Bid'ah berlebih-lebihan dalam agama, melampaui batas dalam agama. Wa alaikum bi amrikum al-atiq dan supaya kamu berpegang dengan perkara yang kuno, yang lama yang dahulu, yaitu ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang dengan yang kuno, yang dahulu, atiq, yang lama, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat salafus saleh. Demikian pula sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala ta'abbadu biha." Ini kata-kata sangat indah ya, coba renungkan. Semua peribadatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan kamu lakukan ibadah model gitu. Semua peribadatan yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, jangan kamu ibadah dengan cara seperti itu. Tidak ada contohnya. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan. Karena al-awwal orang-orang dahulu para salafus saleh tidak meninggalkan pendapat lagi untuk orang belakangan. Jadi cukup salafus saleh sudah selesai. Tidak ada lagi tambahan dalam agama, sudah sempurna. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamu dina." Islam sempurna sudah. Tidak ada ditambahin lagi. Fattakullaha ya Al qurra, Kudu tariqan man kana qablakum. Maka bertakwalah kepada Allah wahai sekalian al-qurra, para pembaca Al-Qur'an, para pengamal Al-Qur'an, para ulama, Ambillah jalan orang-orang sebelum kamu, jalannya salafus saleh. Mari kita lihat ya, betapa dahsyatnya keburukan bid'ah itu. Pada zaman para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru meninggal dunia, baru meninggal dunia. Ternyata ada sekelompok orang yang mereka suka dzikir bareng-bareng di masjid. Sambil menunggu komat ya, zikir bareng-bareng di masjid dipimpin oleh satu orang. Pemimpinnya mengatakan Sabihu mi'amarrah Ayo kita baca subhanallah 100 kali Lalu mereka baca subhanallah Subhanallah 100 kali Takbiru mi'amarrah Ayo kita baca takbir Allah Akbar kali Baca takbir Allah Akbar bareng-bareng semuanya Sampai dihitung memakai trikil zaman dulu Lalu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Musa al ashari radhiyallahu taala melihat ini dan beliau mengingkari. Namun beliau tidak menegur mereka. Beliau pulang ke rumahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala memberitahu, aku lihat di masjid ada kelompok orang yang zikir bareng-bareng dipimpin oleh satu orang. Diceritakan keadaannya begini dan begitu. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud marah. marah. Ayo kita pergi ke sana, kita lihat mereka. Datang menemui mereka. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud marah pada mereka. Kata beliau, Rasulullah SAW itu baru meninggal dunia, baru meninggal dunia. Wa ashabuhu mutawafirun. wa siyabuhu lam tabla, wa aniyatuhu lam tubsar. Para sahabatnya masih banyak yang hidup, Baju baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum robek masih utuh. Gelas-gelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum pecah masih utuh semuanya. Kenapa kamu telah nyimpang kayak gini? Dianggap nyimpang itu. Pasal apa yang mereka lakukan? Zikir, zikir dianggap nyimpang. Lalu beliau mengatakan, "Wallahi innakum ala millatin ya ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Demi Allah kamu ini menganggap dirimu berada pada satu ajaran yang kamu anggap lebih baik daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au Muhammadan atau kamu merasa lebih tinggi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah memberikan contoh kayak gitu. Mereka bikin yang baru. Kalau itu baik, tentu Rasulullah mencontohkan. Tapi mereka punya alasan. Alasannya, wallahi ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman. Ini panggilannya Ibnu Mas'ud ya. Tiadalah niat kami melainkan kebaikan. Niat kami ini baik, niat kami baik. Daripada niatnya daripada daripada ngelamun, daripada ngantuk, daripada ngobrol, daripada guyon, daripada daripada daripada kan lebih baik begini kan? Oleh beliau dijawab, "Fakam min muridin lil khair lam yusibah." Berapa banyak orang yang niatnya baik tapi mereka tidak mendapatkan kebaikan karena menyimpang daripada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingkari oleh beliau, diingkari keras. Karena beliau tidak pernah memberikan contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ternyata mereka tetap mengerjakan amalan itu Mula-mula bid'ah yang tampaknya kecil akhirnya merembet, merembet, merembet, merembet, merembet. Akhirnya mereka membuat kelompok sendiri, kelompok Khawarij yang memerangi para sahabat Rasulullah saw. sana. itu ahli ibadah. Khawarij zaman dulu ahli ibadah. Sholat malamnya luar biasa, puasanya, baca Qur'annya sampai badannya kurus-kurus, wajahnya pucat-pucat, kurang makan, kurang tidur. Dahinya itu hitam, baca Quran. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haula'i Mereka adalah anjing-anjing neraka. Kenapa? Karena mereka menyembah hawa nafsunya, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yaqraun al-Qur'an la yujawizu tarafihim. Mereka baca Quran tidak lebih daripada kerongkongannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah mereka keluar melesat dari agama sebagaimana anak panah yang keluar melesat dari busurnya padahal ahli ibadah zaman dulu zaman dulu ahli ibadah ya subhanallah kemudian juga para sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang lainnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Faghawi dalam Syarh Sunnah dan juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunannya. Beliau mengatakan, Mangkana mustannan falyastanna bimang fatma." Barang siapa yang akan mencontoh, maka hendaklah mencontoh orang-orang yang telah mati. Maksudnya adalah mencontoh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا خير هذه الأمة mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang terbaik dari umat ini jadi agama jangan ditambahi jangan dikurangi niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sahabat adalah orang terbaik Abarraha kuluban Hati mereka adalah hati yang paling bagus Wa amakaha ilman ilmu mereka adalah ilmu yang paling mendalam wa aqallaha takallufan dan mereka itu tidak membuat-buat agama, tidak berlebih-lebihan, apa adanya. Tidak memaksa-maksakan diri, tidak memaksa-maksakan pendapat, tidak pakai logika-logika otak-otak dibuang. Quran sunnah. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa naqli dinihi. Para sahabat adalah kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teman sahabat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menukil agamanya, menyampaikan agama. Para sahabat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim, maka tirulah akhlak mereka. Tirulah jalan mereka para sahabat fahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Subhanallah. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dalam agama ini kita hanya mengikuti saja, tidak membuat yang baru. Kadang kadang kita merasa ditolak. Wah, itu kuno, itu kuno, itu ketinggalan zaman. Kita butuh yang baru, yang lebih modern. Karena biasanya orang senang dengan yang baru. Kullu jadidin lazid. Semua yang baru itu lezat, enak. Tapi kalau agama yang enak itu adalah yang paling kuno zaman dahulu kala. Ditolak. Sehingga kalau ada buku-buku baru yang bukunya itu aneh-aneh, laris, membuat sensasi. Ternyata akhirat tidak kekal, laris, sensasi. Ya, menyimpang dari Quran, dari sunnah, dari ajaran salafus saleh. Pokoknya aneh-aneh. Kalau kita membawa sesuatu yang sesuai dengan kebenaran ditolak. Ah, ini kuno, tinggalan zaman, kolot ini. Ditolak. Ini telah dinasehatkan oleh salah seorang imam ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Alika bi athari salaf wa in rafadhakan nas." Hendaklah kamu berpegang kepada peninggalan salafus saleh walaupun manusia nolak kamu. Ditolak manusia, tidak apa-apa, jalan terus, pegang kebenaran ini, ajarannya salafus saleh. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuha laka bil kaul Hati-hatilah kamu dengan pendapat-pendapat manusia walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah. Wah, ini menarik sekali, menarik sekali. Kan kita kalau dengar yang baru ya menarik, wah bagus sekali, indah sekali. Iya. Apalagi ada orang misalnya cerita, tentang ayat tafsir Al-Qur'an, tentang annas samawati wal arda kana taraqqan fafataknahuma. Langit dan bumi mula-mula menyatu lalu oleh Allah dipisahkan. Kemudian orang-orang barat mengatakan teori Big Bang, ya, ledakan besar. Ledakan besar. Padahal ini teorinya orang barat, bukan dari Rasulullah, bukan dari sahabat, teori Big Bang. Lalu ada seorang cerita tentang teori Big Bang. Jadi mula-mula langit dengan bumi ini menyatu. Lalu ada ledakan besar. Dah. Lalu memisah. Kan senang semuanya kan? Iya, dia kali kita. Ya kali, tapi senang. Karena apa? Karena asyik baru. Kayaknya wah logika, wah pinter, pinter ini, ilmiah, ilmiah. Ah, ilmiah palsu. Kebenaran adalah Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kita lebih suka dengan pendapatnya para sahabat daripada pendapatnya orang-orang barat. Ini masalah agama. Kalau masalah teknologi yang lainnya silakan, monggo, boleh-boleh saja. Agama nah, ada dalilnya. Kemudian ada ucapan dari salah seorang salafus saleh, Ayyub as sakhthiani rahimahullahu taala. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Wabbah dalam kitabnya Al-Bid'ah wa Nahyu Anha mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa min Allah bu'dan. Tiadalah ahli bid'ah itu bertambah sungguh-sungguhnya dalam ibadah melainkan hasilnya adalah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah ibadah, tambah jauh. Kenapa? Karena mereka mendahulukan nafsunya ibadahnya bukan mengikuti Quran, bukan mengikuti sunnah, tapi mengikuti nafsu, pendapat, nyimpang, tambah jauh dari Allah, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ucapan salah seorang tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, kata beliau, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah, fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha." Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat orangnya merasa salah dan nanti akan taubat. Sementara bid'ah tidak merasa salah sehingga mati pun nggak akan taubat. Subhanallah. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" الذين dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum أنهم annahum yuhsinuna sun'a tersesat tapi merasa berbuat baik itu adalah ahli bid'ah terutama adalah orang khawarij enggak mungkin taubat kalau dia merasa tidak salah subhanallah sebenarnya banyak ya bicara ini ya yang jelas sunnah itu sama dengan perahunya Nabi Nuh kalau kita ikut di dalamnya kita akan selamat kalau kita tidak berada di dalamnya kita akan tenggelam. Jadi inilah yang kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang larangan mencintai ahli bid'ah, ahli ahwa dan larangan bergaul dengan mereka. Itu adalah larangan yang nomor ke-14. Allah berikutnya kita lanjutkan larangan yang nomor 15, larangan khianat dan menyia amanat. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Wadud, ya Dzal 'arsyil Masjid. ya Fa'ala lima yurid. Ya Mannan يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا سميع يا عليم يا بصير يا خبير يا لطيف يا قريب يا مجيب يا رقيب يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا رباه يا إله يا حي يا كريم يا حي يا قيوم يا جواد يا كريم يا بر يا رحيم يا الله اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة Ya Allah berikanlah kepada kami maaf darimu Terlalu banyak dosa dan kesalahan kami Engkau suka memaafkan Maafkan kami ya Allah Berikanlah kepada kami sehat walafiat Dalam urusan agama Dunia dan akhirat Kapanpun dan dimanapun kami berada Allahumma rizukna sabat wal istiqamah Allahumma amitna ala islami wa sunnah Ya Allah berikanlah kepada kami rezeki Keteguhan dan istiqamah Matikanlah kami dalam Islam dan sunnah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Engkau tutup umur kami dalam keadaan yang terbaik dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk.